بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كما صلى subuh مسجد الاعتصام من رحمة الله سبحانه وتعالى kembali pada pagi pada sholat subuh ini kita berkumpul bersama untuk mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kitab karya Al-Imam Al-Baghawi yang beliau tulis melalui kitab yang berjudul Ma'alim At-Tanzil. Kita sudah sampai pada ayat surat Al-Baqarah ayat 200 227 228 terkait dengan tolak. Al-Imam al bawawi kemarin mengurai tentang tolak secara umum belum berbicara tentang tolak itu ada berapa kali tetapi menjelaskan tentang firman Allah yang menjelaskan tentang iddahnya. Perlu penjelasan ataupun saya sudah ringkas. Jadi perlu ada visualisasi 227 sampai dengan 228 ini ayatnya. Tetapi saya sudah ringkaskan ya. Penjelasan Al Imam Al-Bawawi pada pekan lalu saya sudah sampaikan, cuman mungkin bisa jadi kurang dipahami atau kurang mudah dicerna sehingga saya tampilkan untuk memudahkan kita memahami. Jadi hukum iddah judulnya hukum iddah. Iddah ini tentu berbicara tentang masalah tolak ya. Ada dua keadaan seseorang laki-laki saat menceraikan istrinya saat hamil atau saat tidak hamil dan penyebab terjadinya cerai itu adalah karena bisa jadi meninggal suaminya atau karena memang suaminya menjatuhkan cerai atau tolak. Nah, kalau kalau si suami menjatuhkan tolak itu saat hamil ya, maka di sini adalah iddahnya selesai apabila anaknya lahir. Kandungannya adalah lahir. Kemudian dalilnya adalah surat At-Talaq ayat 64. Tapi kalau anak itu adalah atau dalam keadaan tidak hamil, maka ini yang berlaku, yang bawah. Jadi kalau meninggal, maka hamil maupun tolak jatuh jika anaknya lahir. Setelah lahir, maka dia bisa lagi untuk menikah dengan orang lain. Gitu ya. Ini penjelasan yang pertama. Kalau meninggal, maka kalau istrinya sedang hamil atau karena cerai, ya, maka dia adalah anaknya saat lahir baru kemudian eh, selesai. Tapi kalau dalam posisi tidak hamil, maka ada empat keadaan yang harus kita perhatikan. Seorang suami mencerai istrinya dalam posisi istrinya tidak hamil, maka ada empat kemungkinan. Kalau dia adalah sudah duhul atau belum duhul atau orangnya termasuk haid atau tidak haid ya ini mungkin perlu berperaikan jadi ini adalah kalau tidak hamil ya. kalau tidak hamil maka sama saja apakah duhul belum duhul haid atau tidak haid ya ini maka iddahnya empat bulan sepuluh hari. Tapi kalau dia adalah misalnya di sini dia sudah dukul dan dia dalam posisi atau sudah haid masih masa subur gitu ya maka tiga kali suci kalau dia sudah tukul wanitanya sudah haid maka idahnya tiga kali suci ini yang disebut dengan kemarin ini salah satu oh, ini sedang menafsirkan ini ya menafsirkan ini nah eh, tapi kalau tidak hamil ya maka dilihat kalau dia sudah duhul duhul itu berarti mungkin saja masih penganten gitu ya tapi sudah duhul sudah berjima sudah bersetubuh tetapi saat dia tidak haid maka idahnya tiga bulan tapi kalau dia menceraikan dalam posisi tidak hamil dan belum duhul maka tidak ada iddah. Gitu ya. Ini adalah penjelasannya begitu. Jadi kalau ini adalah jika suaminya meninggal tetapi istrinya tidak hamil, apakah si istrinya itu sudah pernah duhul dengan suaminya atau belum duhul ataukah orang itu sudah haid ataukah sudah tidak haid maka idahnya empat bulan sepuluh hari ya. jadi ada berapa jenis anak lahir empat bulan sepuluh hari tidak ada idah tiga bulan atau tiga kali suci berarti ada lima jenis idah ya iddah seorang wanita dinyatakan selesai. Gitu ya. Ini mudahnya begini dengan tabel. Ya. Kalau ini adalah dalilnya. Pagi hari ini kita lanjutkan karena kemarin hanya sampai sini sebetulnya. Salah satu huruf ya. Dengan penjelasan uraian panjang lebar tadi itu yang kemudian saya tabelkan. Ini Kemarin sudah bahas ini. Nah ini kita lanjutkan pada kali ini. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan firman Allah wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Kalau bahasa kita wa dan la tidak boleh tidak tidak di sini yahillu halal. Jadi tidak halal berarti haram lahunna bagi para istri ayaktumna untuk merahasiakan, menyembunyikan ma khalaqallah apa-apa khalaqallah yang Allah cipta fi pada arhamihinna rahim rahim mereka. Nah, kita mulai masuk ke tafsirnya. Kata beliau Al-Imam Al-Baghawi Qala ikrimah Yang dimaksud dengan ayat ini Yang tidak boleh disembunyikan itu apanya? Tidak halal untuk menyembunyikan Apa yang Allah cipta Maksudnya apa? Menyembunyikan haid Tidak boleh menyembunyikan haid Begitu Wahwa an yurida ar-rajulu muraja'ataha Dia ingin seorang laki-laki itu merujuk merujuk nah ini bahasan lain ya ini bahasan lain nanti rujuk ada tolak ada iddah ada rujuk nah ini belum dibahas rujuknya jadi ini kita lewati saja dulu apabila seorang laki-laki ingin rujuk kepadanya maka seorang istri tidak boleh menyembunyikan haidnya misalnya katanya adalah qad hadat as salatah Misalnya dia telah haid tiga kali. Padahal bisa jadi belum haid tiga kali. Gitu. Jadi tidak boleh menyemujikan haidnya. Kalau memang sudah tiga kali suci, ya sudah tiga. Tapi kalau belum, ya belum. Sehingga suami masih memang berhak secara hukum untuk rujuk tapi bisa jadi karena si istrinya sudah tidak mau lagi rujuk dengan suaminya, maka dia sembunyikan haidnya, betul tidak? Kalau bahasa kitanya berbohong lah gitu ya. Nah, sudah kok sudah haid, kemudian sudah suci lagi misalnya gitu kan. Maka sudah tidak bisa dirujuk. Terutama kalau iddahnya itu dalam posisi tolak pun bainun. Nah, tolak bain Nanti belum dijelaskan. Jadi jenis tolak belum dibahas. Tapi ini sudah bicara iddah. Jadi ini yang didahulukan oleh beliau adalah iddahnya. Jadi hati-hati. Ini bersambung nih hukum ini. Ada tolak. Tolaknya ada berapa? Nah, belum dijelaskan. Kemudian iddah. Nah, ini kita bicara iddah. Ada rujuk. Nah, rujuk belum dibahas juga. Jadi kita sedang membahas langsung ke iddahnya. Yang Imam al Baha'wi jelaskan adalah iddahnya terlebih dahulu. Kata beliau yang kedua, ada pendapat lain. Qala Ibnu Abbas wa Qatada. Yang disembunyikan itu maksudnya adalah yakni al-haml. Jadi kata beliau la yahillu lil mar'ati kitmanu ma khalaqallahu fi rahimiha min al-haidhi wal haml litubtila haqqaz zawji min ar-raj'ati wal walad. Tidak halal bagi seorang wanita menyembunyikan apa yang Allah cipta dalam rahimnya, maksudnya janin, anak, atau haid, agar membatalkan hak suami dari rujuk dan anak. Begitu. Jadi kalau misalnya anak, berarti kan anaknya dia, gitu kan. Tapi kalau rujuk berarti dia bisa rujuk gitu kan tapi kalau dia disembunyikan ya sesuai dengan jawabannya ya. kalau sudah tiga kali haid ya kembali ke tadi tabel tadi itu kalau sudah tiga kali haid tiga kali suci ya sudah kembali mau rujuk atau tidak rujuk tapi kembali ke jenis tolaknya yang mana kalau tolaknya tolak rojai berarti boleh masih rujuk ya kan tapi kalau rojaknya bain rujuknya bain e, tolaknya baik maka tidak boleh rujuk lagi. Nah, begitu. Kita lanjut dulu. Ini adalah kata beliau firman Allah in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Ini tentu menjadi pokoknya. Orang kalau beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir ada takutnya. Tapi kalau tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada hari akhir ya tidak ada rasa takutnya. Kata beliau, Arti ayat ini adalah makna annahadha min fi'lil mu'minat. Ini adalah pekerjaan orang perempuan yang beriman. Wa in kanatil mu'minatu wal kafiratu. Tapi kalau dia adalah beda ya. Maka fi hadzal hukm sawaan kama taqulu. Jadi ini adalah hukumnya sama. Addi haqqi kata dia tunaikan hakku kalau bahasa kita hakku ya hakku kalau bahasa Arab hakki nah, itu hakki itu hak aku gitu. tapi kalau hak aku bahasa Indonesia jadi hakku ya tunaikan hakku jika kamu beriman gitu yakni artinya adalah ada ul hukuk menunaikan hak itu adalah min fi'lil mu'minin dari haknya orang yang beriman. Jadi Iwan sekalian kembali kalau orang beriman ya apa adanya dia katakan menurut istrinya. Dan kalau dari versi suaminya ya berarti suaminya harus menunaikan kewajiban atau hak si istrinya. Gitu. Kembali menunaikan salah satu hak dan kewajiban suami istri Ya kembali kepada iman itu. Kalau orang tidak beriman ya yang ada adalah kezoliman. ada adalah kedustaan. Jadi kata beliau ini adalah menjadi kriteria inti ya. Seseorang akan jujur, seseorang akan menaikkan kewajiban atau tidak kalau orang itu beriman. Tapi kalau tidak ya susah, tidak ada kaidahnya. Wa bu'ulatuhunna nah, itu kata beliau ini firman Allah masih sambungan ayat bu'ulatuhunna maksud bu'ul itu adalah azwajuhun suami-suami wanita itu jamak dari ba'lun seperti dalam bahasa Arab namanya fuhul jamaknya adalah dari fahal fahal jamaknya fuhul sumya zauju ba'lan liqiyamihi bi amri zaujatihi Kenapa disebut Baal ini istilah saja dalam bahasa Arab? Ya, itu adalah karena si suami itu adalah menjalankan, melaksanakan apa yang menjadi perkara istrinya. Wa aslul ba'li as wal maliku. Maksudnya adalah Baal itu dalam bahasa Arab artinya adalah sayyid, tuan atau al-maliku, pemilik jadi karena si suami memiliki istrinya, karena si suami adalah tuan bagi istrinya, maka si suami itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk menjalankan apa yang menjadi perannya, tanggung jawabnya, dan kewajibannya. Firman Allah ahakku biradihinna Ahakku berasal dari kata hak, rad itu adalah kembali. Jadi kata beliau, ahakku biradihinna, kata alimam al-baghawi maksudnya aula biraja'atihinna ilaihim. Jadi karena dia adalah suaminya dan serainya iddahnya belum selesai, belum habis, maka mereka para wanita itu berhak untuk dirujuk oleh suaminya. Dan ini adalah penting karena apa para jemaah sekalian berkaitan dengan anak, berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan Allah di satu sisi, berkaitan dengan manusia di satu sisi, ya. Nah, ini adalah ahaqqu biradihinna. Fi dalika kata Allah fi dalika ai fi halatil iddah, dalam keadaan iddah in aradu jika mereka menghendaki islahan islahan itu damai perbaikan kata beliau al Imam Al-Baghawi ai in aradu birraja'ati as-salaha wa husnal la labdirar nah kata beliau al Imam Al-Baghawi maksud in aradu islahan itu kalau suami dan istri aradu menghendaki birraja'ati dengan rujuk itu as-salaha perbaikan wa husnal israti dan pergaulan suami istri yang baik bukan al-idrar untuk membahayakan bukan untuk membahayakan misalnya supaya istrinya tidak nikah-nikah gitu kan karena itu jadi bahaya dia tidak dinikahi eh, tidak diceraikan tapi juga tidak ditunaikan apa yang menjadi haknya kan itu membahayakan ataupun melukai ya si isi. Nanti kita bahas juga itu dengan namanya adalah mu'alak ya. Dicerai tidak, diperistri tidak itu hukum lagi nanti lagi ya kita bahas. Tapi itu di, di fikih biasanya. Tapi kita lanjut dulu. Kama kata beliau al bahawi al bahawi kama kanu yaf'alunahu fil jahiliyah, sebagaimana yang dikerjakan pada mereka pada masa jahiliyah. Karena ar-rajulu yutalliqu imra'atahu. Nah, ini orang jahiliyah ya. Orang-orang pada waktu jahiliyah itu ketika menceraikan istrinya, lihat di sini. Kata beliau "Iza qarubat inqida'u iddatiha. Apabila dekat-dekat-dekat mau habis iddahnya mau habis, raja'aha. Ya, rujuk sama si istrinya. Tsumma tarakaha muddatan tinggalkan beberapa saat, beberapa waktu summa tolakah kemudian menceraikan lagi yaqsidu bidzalika tatwilal iddati 'alaiha dengan maksud memperpanjang memperlama iddah jadi kan si istri si perempuan yang dia cerai itu tidak bisa nikah dengan orang lain karena apa dia rujuk lagi kan jadi iddah lagi gitu kan. rujuk lagi nanti iddah lagi ya. walaupun kalau dalam Islam dalam kita nih kita Islam itu kan hanya tiga kali tapi kalau ini kan jahiliyah, maksudnya adalah orang jahiliyah begitu. Ada jahatnya itu dari sisi bahwa dia menyiksa istrinya supaya dia tidak dinikah orang lain, maka idahnya yang di, diperpanjang. Nah, ini adalah kalau bukan untuk itu maka boleh ya. Kata beliau walahunna, aye, lahunna itu istrinya. Ailin nisa'i alal azwaj. Berarti si wanita, si istrinya itu adalah kembali kepada suami awalnya. Dan karena sekalian ini memang jangan aneh. Allah menyebutkan lahunna, lahunna, lahunna itu adalah jamak. Menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah memang ada kemungkinan untuk beristri lebih dari satu. Jadi di sini lahunna, lahunna ya. Mithlul ladzi alaihinna lil azwaji maksudnya seperti mithlul ladzi alaihinna lil azwaj bagi suaminya bil ma'ruf dengan ma'ruf ya. Ma'ruf ini menurut tafsirnya Abdullah bin Abbas kata beliau fi ma'nahu inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama tuhibbu imra'ati an tatazayyana li kata beliau Tadi kan ada kata bahwa laki-laki itu adalah sama dengan perempuan suami istri itu mempunyai hak dan kewajiban. Jadi kalau menjadi hak bagi istri berarti kewajiban bagi suami. Tapi kalau menjadi hak bagi suami berarti kewajiban bagi istri. Nah gitu. Jadi sama-sama saling menunaikan hak dan kewajibannya. Walahunna mithlul ladzi alaihinna ya bil ma'ruf. Jadi kata beliau, lahunna mereka para wanita itu mempunyai hak mithlul ladzi alaihinna seperti mereka punya kewajiban bil ma'rufi dengan baik. Jadi laki-laki harus berbuat baik kepada si istrinya karena si istrinya itu adalah punya kewajiban juga untuk menunaikan kewajibannya terhadap suaminya. Jadi saling ini contohnya. Dibeliwakan oleh Al-Imam al bagawi contoh dari Ibnu Abbas. Kata beliau, ini saya suka an atazayyana untuk bertampil lebih indah. Maksudnya berhias. Limroati untuk istriku. Kama tuhibbu imroati sebagaimana istriku, perempuanku tuhibbu suka an li untuk berhias untukku Kenapa? Karena Allah berfirman, Allah Ta'ala qala lahunna mithlu ladhi alaihinna bil ma'ruf. Nah ini. Jadi antum jangan pengennya istri antum cantik saja tapi antumnya semprul semprul istilahnya gitu. Jadi kalau antum menunaikan ya antum suka istri antum cantik ya berarti bisa jadi antum modalin misalnya. Tapi ketika dia cantik minta antum supaya dia cantik, antum juga harus memperganteng diri, misalnya gitu. Jangan sampai antum nuntut dari istri, tapi istrinya akhirnya lebih simpatik kepada suami orang lain karena kalah ataupun mungkin saja dia adalah tidak mendapati gitu. Jadi ini adalah penting. Ini nanti terkait dengan pembinaan atau pembimbingan keluarga muslim. Jadi nanti akan saya sampaikan ya. Kalau kita ringkas, saya dulu pernah ada materi namanya adalah sekeluarga masuk surga. Ya. Dulu siapa ada barangkali sini yang pernah ikut itu adalah rutin ya berkala kemudian membahas tentang bagaimana agar sekeluarga itu berhak masuk surga apa kiat-kiatnya Nah, itu dibahas dari mulai sebelum nikah sampai dengan setelah nikah termasuk sampai jika ada masalah dalam keluarga. Dibawakan riwayat di sini oleh Al Imam Al Baghawi melalui sanadnya ya. Ini sanad beliau tetapi kita langsung saja Kata beliau an Hakim ibni Muawiyah al Qusairi an abihi qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina alaihi Rasul apa sih hak istri kami? Lihat di sini. Hakku zaujati ahadina alaihi. Ya. Jadi apa hak istri seorang dari kami? Jadi suami suami suami suami ini istrinya itu apa sih punya hak bagi dia? Sehingga dia wajib menunaikan pada istrinya. kala kata beliau antutaimaha iza ta'imta wa antak suwaha idak tasaita wala tadribal wajha wala takbah wala tahjur illa fil baiti ya antum perhatikan berapa nih satu Iza ta'imta Iza maha Iza ta'imta Kamu memberinya makan Apabila kamu makan ya. Ini mungkin kalau bahasa kita ini apa namanya Pangan ya karena urusan makanan kan, pangan. Wa antaksuaha idzak tasaita dan kamu memberinya kiswah. Kiswah itu maksudnya pakaian. Kalau bahasa kita biasanya disebut sandang, ya kan? Kalau tadi pangan berarti pangan. Ya. Wa antaksuaha idzak tasaita. Wala tadribal wajah jangan kamu pukul wajah. Untuk marah sama isi lalu tempelan. Nggak boleh. Ini definitif ya tidak boleh menempeleng istri. Wala tuqabbih, jangan kamu burukan ya, dengan sifat buruk. Wala tahjur illa fil baiti dan jangan kamu putus kecuali di rumahmu. Jadi maksudnya jangan diusir. Kalau diusir bisa jatuh cerai. Ya. Jadi ya kalau marah paling pindah kamar aja. Ya, antum di kamar mana, dia kamar mana gitu. Kalau antum lagi keselan, ya paling antum mungkin di bawah, ya di atas atau di mana terserah. Ya. Tapi tidak boleh diusir sampai keluar dari rumah. Ya. Karena kata Rasul, jangan kamu putus, jangan kamu berpindah kecuali hanya di rumahnya. Gitu. Nah ini adalah terkait dengan kalau bahasa kita namanya judulnya adalah nafakoh. Jadi para sekalian, jadi ada tadi beberapa nih yang harus dikembangkan dalam fikih ini. Ada tolak, ada iddah, ya, ada barusan tadi nafakoh, ada isroh, lalu ada rujuk, rujuk bahasa Indonesia rujuk itu bahasa Arab asalnya raj, roja rujuk ya roja ya rujuan nah ini sudah e, berapa nih Tuh, sudah lima ini belum dibahas kita baru bahas di sini adalah idahnya yang Imam tadi al bahawi yang saya tabelkan itu adalah idahnya kembali ke sini jadi ini adalah terkait dengan nafkah ya. Ini kitab nafkah ini kitab tersendiri. Kalau kita kembali kepada Sahih Al-Bukhari misalnya, khusus membahas hadis-hadis tentang nafkah. Nah, ini di sini hanya disentuh saja, ya karena bukan sedang mentafsirkan ini. Kembali kepada penjelasan Al Imam Al Bagawi berikutnya adalah ada riwayat lain yaitu Jabir bin Abdullah ya ini hadis beliau saya tidak bacakan kata beliau dakhalna ala Jabir bin Abdullah kami masuk kepada Abdullah Jabir bin Abdullah ini maksudnya Ja'far kata beliau qultu akhbirni an hajjati Rasulullah tolong ceritakan padaku ceritakan padaku tentang hajinya Rasulullah Fasarada qissata hajjatil wada ila an zakara khutbatahu yauma arafah. Maka Jabir bin Abdullah memberitakan, menceritakan kisah lengkap tentang haji wada sampai pada kisah khutbah Rasulullah SAW pada hari Arafah. Nah, lalu masuk pada pada intinya. Kata beliau, nih apa yang dikhutbahkan oleh Rasul pada haji wada di Arafah itu begini. Kata Rasulullah SAW, Fattakullaha fin nisa. Maka takutlah kalian kepada Allah terkait dengan wanita. Wa innakum karena sesungguhnya kalian akhadtumuhunna mengambil mereka bi amanatillahi dengan titipan dari Allah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka itu dengan kalimat Allah ya dari mulai bismillah kan orang kalau mau mengakankan itu bismillahirrahmanirrahim gitu kan lalu misalnya kata si wali saya nikahkan saya jodohkan ya dua angkah tuka wa tukak. Nah, ini beda. Kalau zawaj itu adalah umum, maknanya jodoh. Jodoh itu siapapun bisa berjodoh. Pokoknya kalau suaminya dengan kalau laki-laki ya perempuan, itu jodoh. Kalau binatang ya namanya jantan, jodohnya betina. Itu adalah menjodohkan zauj. Tapi kalau nikah, nikah itu adalah al-wat'u, nikah itu ad Artinya adalah nikah itu adalah bersetubuh. Nikah itu artinya adalah menggabungkan. Jadi ketika seseorang mengatakan angkah tuka wa zawwajtuka berarti punya nilai tiga. Kata si wali, aku Jadikan kamu halal bersetubuh dengan anaknya. Satu. Kedua, aku gabungkan kamu dengan anaknya. Ya kan? Yaitu anak orang, ya tidak. Udah ketemu udah dewasa, lalu sekarang menjadi menyatu dengan anaknya. Kemudian yang ketiga adalah jodoh dan dengan jodoh itu berarti harus ada unsur satu sama lain ada sakinah, ada mawadah warahmah berikutnya. Jadi kata beliau begitu. Walakum alaihinna an la yuta'na furusyakum ahadan takrahunahu. Kata Rasulullah SAW, kalian wahai laki-laki, lakum, kum antum, antum di sini laki-laki, Kalian wahai laki-laki berarti para suami alaihinna wajib bagi perempuan. Nah ini lakum ala. Lakum berarti laki-laki berhak. Ala berarti perempuan istrinya berkewajiban. An la yuti'na tidak boleh seorang istri membolehkan seorang pun siapapun pada tempat tidur suaminya yang suaminya tidak sukai. Jadi kalau misalnya berarti di sini ada tempat tidur. Ya, karena firas, kurus itu jamak dari firas. Firas itu disebut firas karena dia terhampar. Terhampar itu adalah untuk seorang suami dengan istrinya adalah bergaul. Jadi kasur. Kalau bahasa kita ini gampangnya kasur, panjang kasur, harus suami istri itu punya ranjang kasur tersendiri. Karena akan masuk pada pada etika ini. Suami atau si istri tidak boleh menjadikan seorang pun di sini lihat ahadan. Kalau dalam bahasa usul la itu adalah nahi larangan, ahadan itu nakirah. Jadi kalau ini bergabung menjadi umum. Umum itu berarti bisa jadi bukan sekedar manusia, binatang sekalipun. Karena ahadan itu artinya sesuatu apa saja. Tidak boleh sesuatu apapun, apapun mengenai kasur suami istri atau hadam ini suaminya yang suaminya tidak suka. Jadi misalnya sampai kepada misalnya iparnya, adiknya dia tidak suka untuk duduk atau ada di kasur suaminya tidak boleh. Ini kalau bahasa kita itu privasi ya. Sampai ke urusan ini ya. Ini dalamnya israh dalam dalam pergaulan suami istri. Fa inna fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Kalau istrinya itu melanggar, harusnya kan tidak boleh tuh. Tetapi dia membolehkan. Maka Rasul memberikan kewenangan untuk suami untuk memukul istrinya dengan pukulan yang tidak melukai ya di sini ghaira tanpa mubarrih melukai ya antum e, kreatif apa itu pukulan yang tidak melukai itu ya syukur-syukur tidak terjadi tapi kalau sampai kepada harus memukul maka antum dibolehkan oleh Rasul untuk memukul istrinya tetapi pukulan yang tidak melukai. Walahunna, nah ini sekarang bicara kepada hak istri. Walahunna dan si istri berhak alaikunna alaikum kepada kalian rizquhunna, rizq. Memberi rizki kepada mereka maksudnya apa di sini? Nafkah. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf dan memberi pakaian. Jadi makanan sandang wa kiswatuhum itu adalah pakaiannya wa qad taraktu fikum lam tadillu ba'dahu in ista'samtum bihi kitabullah kata beliau aku sudah tinggalkan di tengah kalian kalian tidak akan pernah tersesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya yaitu kitabullah ini berarti pindah ke kitab yang lain wa antum tas'aluna anni fama antum qailun aku sudah sampaikan pada kalian apa yang kalian mau tanyakan Gitu. Lalu kata para sahabat nasadu annaka qad ballagta. Kami bersaksi wahai para Rasul, kami engkau bahwa engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan dan engkau telah menasehati, begitu dan seterusnya. Jadi ini adalah asarnya. Lalu Rasul mengatakan Allahumma syhad ya Allahumma syhad tiga kali. Ini haji wada ya, berarti tidak ada khutbah lagi setelah itu. Al-Imam Al-Baqawi membawakan juga hadis yang ketiga berasal dari sanad beliau ya dari seorang sahabi bernama Abu Hurairah. Kata beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akmala al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang-orang beriman yang paling ya sempurna akmal ya. Mukmin yang imannya paling sempurna adalah yang ahsanuhum khuluqa. Ya, jadi ada peran sekalian ini iman ini khuluq. Ada iman, ada akhlak. Terkait tuh. Iman indikatornya akhlak. Kalau orang tidak beriman, ya akhlaknya cacat. Gitu. Kalau orang akhlaknya baik, berarti imannya sempurna gitu. Ini ini ini penting sekali ayat ini. Jadi tidak bisa seseorang disamakan ya kata Indonesia ya, apa, e, Muslim Islam kan ngajari akhlak baik. Itu agama lain juga ngajarin akhlak baik tidak. Hewan sekalian, dalam Islam identitas keimanan adalah ada pada akhlak. Semakin sempurna imannya, semakin mulia akhlaknya. Nah ini penting di halaman di sini. Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaikum sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk istrinya. Nah, ini dalam nih, ya tidak. Tidak mudah ini, ya menjalankan ini tidak mudah. Ya. Ini perlu, ya karena kalau manajemen ini adalah hasil, ya kan hasil nih. Ada proses, prosesnya itu adalah sebelum itu. Antum bisa bayangkan kalau orang itu bertemu suami istrinya asal, ya kan? Maka mudah, cerainya juga mudah. Tapi kalau dia dengan ilmu dan perhitungan, maka insya Allah kata orang akan menjadi abadi. Dan ini tidak ditentukan oleh pacaran. Ini berbicara lagi tentang pacaran. Jadi keluarga sekeluarga masuk surga itu berbicara dari mulai nikah, ya, sampai dengan saat suami istri berada dalam badai di tengah lautan, goncang. Itu ada dibahas dalam sekeluarga masuk surga. Para sekalian, Kemudian kata Allah SWT ya di dalam masih ayat ini ya hampir menutup ayat ini kata Allah qauluhu ta'ala walir rijali alaihin nadaraja Setelah Allah menjelaskan sedemikian detail tentang iddah tentang suami istri bagaimana harus dilakukan Lalu Allah menutup kata beliau rijali alaihin nadaraja Betapapun bagaimana bahwa lil rijal rijal jamak dari rojul laki-laki maksudnya di sini adalah para suami khususnya ya nanti dalam tafsirnya adalah alaihinna di atas istrinya darajah satu derajat jadi suami lebih tinggi dari istrinya apa tuh tafsirnya orang sekalian ini penting ada beberapa tafsir para ulama ya jadi ada beberapa tafsiran orang sekalian Maksud daripada derajat. Laki-laki di atas istrinya satu derajat. Apa itu? Beliau Al-Imam al Bukhari membawakan beberapa pendapat. Kata beliau, Ibnu Abbas, Bima saqa ilaiha minal mahri wa anfaqa alaiha minal mal. Kenapa laki-laki lebih tinggi dari istrinya? Karena mahar dan karena nafkah. Nah, Arti daripada suami lebih tinggi derajatnya dari istrinya satu derajatnya. Kata beliau Ibnu Abbas mengatakan karena suami memberi mahar nah ini satu wa anfaqa alaiha. Jadi satu mahar dua nafkah. Ini mungkin barangkali kalau bahasa kita itu harga diri ya. Suami, masalahnya kalau suami tidak mau beri nafkah, nah, jadi masalah. Berarti tidak tidak tidak terjadi tuh suami lebih tinggi. Bahkan kalau istri yang memberi nafkah, wah lebih dah, lagi masalah, ya tidak. Ya tidak, <laughs> gitu kan. Jadi karena ini adalah kata Abdullah bin Abbas lebih tinggi dari istrinya itu karena mahar atau nafkah. Kedua, karena kata beliau kotadah bil jihad. Suami lebih tinggi dari istrinya karena suami Laki-laki diperintahkan oleh Allah untuk berjihad fi sabilillah. Kalau perempuan tidak jihad, haji. Gitu. Atau yang ketiga, kata bil akli, lebih tinggi, lebih tinggi derajatnya adalah karena laki-laki lebih berakal dibanding dengan perempuan. Itu adalah dalam kemampuan berpikir atau kalau laki-laki pakai akal, kalau perempuan pakai rasa, ya kan? Biasanya begitu. Jadi karena akal, akal masih lebih tinggi derajatnya dibanding dengan perasaan, nah, begitu. Atau bisyahadati, antum dalam persaksian. Kalau laki-laki itu cukup satu orang, kalau perempuan harus dua. Jadi satu banding dua, berarti laki-laki lebih tinggi, gitu kan. Ada lagi bil miras. Miras ini ya adalah dengan warisan. Laki-laki dua kali dua bagian dari perempuan. Kalau perempuan satu bagian, kalau laki-laki dua bagian perempuan. Itu berarti lebih tinggi. Atau bidiat dengan diat ya. Diat itu adalah bahwa diat itu adalah kalau orang terkena kisos ya. Dia adalah juga lebih tinggi diatnya. Wabit tolak, nah ini tolak Falak itu adalah karena laki-laki yang mempunyai cerai. Kata cerai itu adalah dari laki-laki, bukan dari perempuan. Jadi kalau perempuan cerai, ya nggak jatuh cerainya. Yang mengatakan jatuh itu adalah jika kalimat cerai itu dilakukan oleh seorang laki-laki. Karena itu teman sekalian, kata Rasul tidak ada gurau dalam urusan cerai. Ya. Dalam urusan gurau, eh, dalam urusan cerai tidak ada gurau, tidak boleh bergurau dalam urusan cerai. Kalau gurau pun serius. Raja, rujuk maksudnya. Ini adalah demikian juga. Itu adalah dimiliki oleh suami. Tidak ada misalnya suami atau istri boleh ngajak, ngajak ya. Tetapi menjadi konsekuensi hukum tidak karena rujuk adalah di tangan suami. Kemudian ada lagi Sofyan wa Zaid bin Aslam berkata kata beliau bil imarah karena laki-laki itu amir dalam keluarga. Sementara istri adalah makmur, ya kan? Kemudian ada lagi yang mengatakan lirijali alaihi nadaraja makna adalah fadilatun fil haq, punya keutamaan dalam hak gitu. Jadi bayangkan ini semua adalah berapa nih? 1 2 3 4 5 6 8 sampai 10 pendapat. Kalau antum mau renungkan, kan semuanya ada pada laki-laki, betul tidak? Jadi bisa dikatakan bahwa semua pendapat ini adalah benar. Jadi ungkapannya berbeda-beda, tetapi semuanya benar. Karena sepuluh-sepuluhnya ini ada sebenarnya dimiliki oleh laki-laki. Kan benar tuh jihad laki-laki. Talak laki-laki, rujuk laki-laki, eh, warisan laki-laki, betul nggak? Kepemimpinan laki-laki. Jadi ini adalah subhanallah. Orangnya beda-beda, ungkapannya beda-beda, tapi semuanya adalah benar. Karena itu ikhwan sekalian disinilah letak kita harus paham bahwa ketika seseorang berbeda menafsirkan bukan berarti harus dikatakan kok kamu beda dengan saya. Karena bisa jadi bahwa tafsir berbeda itu adalah namanya tanawur. Ada dua. Ada tanawur. ada tadad. Gitu. Bahasa Arabnya begitu. Tanawur itu variasi, nau nau nau, macam-macam macam-macam. Macamnya banyak, tapi sebetulnya satu. Tapi yang kedua adalah tadad. itu maksudnya adalah kontradiksi walaupun tidak banyak satu dengan satu tapi bertolak belakang nah, itu namanya tabat nah ini namanya tafsirun tanawwu tanawwi'un tafsir yang berbeda ungkapan tetapi semuanya adalah mengarah kepada hal yang sama wallahu azizun hakim ini adalah penutup ayat ya Allah tutup antum tadi kalau bicara iddah bicara dengan rincinya ya ada unsur jujur di situ, ada unsur sampai tadi disebut tentang derajat laki-laki. Nah, Allah tutup semua itu dengan sifat Allah. Wallahu ya, azizun hakimun. Ya, Allah itu nama, azizun hakimun sifat. Dibawakan oleh Al-Imam Al-Baghawi penjelasan tentang ini melalui sanad beliau ya dari Muad bin Jabal. Kata beliau anna Mu'adz ibni Jabalin kharaja fi ghazatin ba'athahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fiha. Ingat para sekalian, kata beliau bahwa Mu'adz bin Jabal keluar untuk perang. Ghazat, ghazat itu perang ghazwah. Ba'athahu nabiyyu yang Allah utus. Allah utus Mu'ad untuk berjihad, berperang. Berarti Mu'ad adalah prajurit, betul tidak? Nah, gitu. Padahal Mu'ad ini adalah di akhirat seorang faqih. Terkenalnya Mu'ad itu adalah faqih. Nah, dikatakan di sini adalah mujahid. Tumma raja'a kemudian pulang fara'a rijalan yasjudu ba'duhum li ba'din. Ternyata pulang-pulang ada orang bersujud kepada orang lain. Fadzakara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasul eh, maka beliau Muaz bin Jabal sampaikan kepada Nabi kasus itu. Kalau saja Rasul mendiamkan maka itu jadi sunnah, betul namanya takrir. Tapi kalau ini tidak kata beliau faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Muaz Rasul justru bersabda begini. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zaujiha kata Rasul kalau lau amartu perintahkan ahadan seseorang an yasjuda untuk bersujud li ahadin pada seseorang la amartu aku akan perintahkan al mar'ata seorang wanita antas juda untuk bersujud li zaujiha pada suaminya. Nah, ini sudah berarti menjawab tadi ya, menjawab tentang derajat itu sampai seperti ini. Suami itu adalah kalau hampir-hampir seorang istri sujud kepada suaminya. Nah, ini menjelaskan tentang tingginya derajat tadi itu. Jadi kalau mau ditambahkan sebetulnya ini yang yang ke-11 pamungkas di antara bukti bahwa laki-laki adalah lebih tinggi dari perempuan adalah satu derajat adalah seorang suami bisa disujudi oleh perempuan. Kalau gitu, sampai ke arah itu. Jadi semuanya sudah termasuk semua, ya. Semua termasuk semua. Nah, para sekalian, ayat ini selesai. Al-Imam Al-Baghawi tidak menjelaskan azizun hakimunnya tetapi menambah yakin bahwa suami adalah lebih tinggi derajatnya daripada istrinya. Nah, kalau kita kembali ke sini, azizun artinya maha perkasa, hakimun artinya maha bijaksana. Kalau dikaitkan dengan ayat yang tadi barusan kita jelaskan ataupun kita pelajari adalah bahwa kalau misalnya laki-laki mentang-mentang dia laki-laki gitu, lalu dia semena-mena gitu kan, harus ingat dia, Allah maha perkasa tidak bisa mengalahkan Allah. Jadi kamu sama dengan melanggar Allah, melanggar Allah sama dengan melawan Allah, dan Allah itu adalah maha perkasa tidak akan bisa kamu kalahkan. Begitu itu eh, apa namanya eh, ketersambungannya. Hakimun, tapi walau bagaimanapun Allah adalah maha bijaksana. Dari mulai awal, kenapa iddah itu tiga kali, tiga kali suci, Kenapa dari mulai hamil, meninggal, ya tidak eh, haid, tidak haid, semua itu adalah dijelaskan karena semua itu adalah menunjukkan bahwa Allah adalah maha bijaksana. Sehingga menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, itu namanya hikmah. Nah, karena itu para sekalian ini adalah pelajaran ya dan ini adalah yang kita dapatkan dari ayat ini. Nah, mudah-mudahan ya kita akan lanjut seperti yang sudah saya sampaikan, ayat tentang tolak ini bersambung ya tidak. Tetapi karena waktu ya walaupun bersambung tidak bisa kita lanjutkan, maka insya Allah kita sambung di waktu yang akan datang. Saya sudah siapkan dengan ayat yang lain, tetapi waktu kita adalah tanggung ya kalau kita teruskan jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan jelas adanya masih berkutat di urusan iddah ya. Pada tadi kita masih ada banyak beberapa yang harus dibahas yaitu apa tadi? Nah, ini. Ada tolak, ada iddah, ada nafkah, ada isroh ada rujuk. Ya. Ini adalah terkait dengan hukum keluarga. Ya. Nah kalau mau ditambah berarti di sini ada namanya terkait dengan tarbiyah. Tarbiyah. Tarbiyatul aulad. Nah, kalau tambah lagi dengan namanya tauji wa irsyad. Nah, ini adalah terkait bimbingan. Jadi dalam urusan keluarga itu adalah tidak sedikit. Dari mulai di sini berarti namanya adalah sifat nah, sini sifat suami dan istri idaman. Nah, itu calon calon pembahasannya Lalu masuk nanti ke khitbah. Lalu masuk ke akad. Sebelum ini ada namanya nazar. Kemudian khitbah, kemudian akad, kemudian walimah. Nah, gitu. Kemudian duhul. Jadi ini tidak kurang dari 13 poin yang harus dibahas tentang urusan kalau bicara tentang masalah keluarga. Nah, demikian pertanyaan sekalian untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa tunjukkan kita kepada hal-hal yang menyebabkan Allah ridho kepada kita sekalian dengan tentu menepati apa yang disyariat oleh Allah SWT. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.